وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد تفضل تفضل siap Ubaid baca tafadhal Zakaria ya. Umar siapa? Tafadhal Hudzaifah wal awwalu izharu qabla ahrufi izharu bisittin rutibat fal ta'rifi amrun fa'un thumma ainun ha'un muhmalatani thumma bainun qa'un wa thani idghamun bis baraaba-da بالكمال بالكمال أرجو مني أن ينفع والأجر والقبول إن تسكن أربع أحكام فخذ فخذ فخذ خذ فخذ فخذ فخذ تبييني kilmatin fala kilmatin fala summa sum tudahin summa kadunya summa sinwanu kadunya summa sinwanu تفضل ابو الياس بسم الله الرحمن الرحيم dauman ربي رحمة Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man talah Wa ba'du hadha nadmu lil muridi Finnuni wa tanwini wal mududi Samaituhu bituhfatil asfali Ansai kinal mihi dil kamali Arju bihi ayyan fa'atul laba Wal adra wal kabula was sawaba Innuni intaskun walid tanwini Arba'u ahkamin fakuz tabyini fal awalul izharu qabla ahrufi lil khalqi rutibat sittin bi sittin lil khalqi rutibat bi sittin lil khalqi sittin lil khalqi sittin faltu ngrifi rutibat wal rutibat faltu ngrifi hamdun fahaun summa ainun haun muhmalatani summa ghainun khaun khau jangan ditanwin kan khaun khau wasani idgomun fi sittatin fatat fi muluna indahum qad sabatat naha kismani kismun yudgoma fihi bigunatin bianmu eh, bigunatin bianmu ulima illa idha kana bikilmatin kala tudgim ka dunya summa sinwanin الدنيا ثم سنوان ka dunya summa sinwanin تلا tala طيب أحسنت lanjutkan syair yang ke-12 قال المؤلف رحمه الله تعالى وثاني إدغام لغير جنة في اللام والراء ثم كررنه وثاني yang kedua yaitu min anwa'il idgham. Dari macam-macam idgham, idghamun bi ghairi gunnah. Idgham tanpa disertai dengan gunnah. Karena yang pertama yaitu idgham bi gunnah. Inna qismani qismun fihi bi gunnatin bi yanmu ulima. Itu qismul awal. Macam yang pertama dari gunnah yaitu yang ya, dari idgham yaitu dengan disertai guna Maka yang kedua yaitu idgham yang tanpa disertai dengan guna Adanya itu fil lami ketika nusukun atau tanwin dia digomkan kepada lam dan ra. Ketika nusukun atau tanwin dia digomkan kepada lam dan ra. Ya. Thumma karriranna. Kemudian muallif menjelaskan tentang sifat roh Thumma karriranna. Kemudian getarkanlah dalam pengucapan roh, yaitu dengan menggetarkan ujung lidah. Ya, thumma karriranna adalah sifat untuk roh, Karena roh memiliki sifat takrir. Di sini beliau memerintahkan untuk takrir ro menggetarkan huruf ro itu di ujung lidah قال الشارح المؤلف نفسه الزمزوري قوله وثاني إدغام بغير قنة القسم الثاني إدغام لهما bighairi gunnatin idgham lahuma itu teruntuk nun sukun dan tanwin bagi nun sukun dan tanwin bighairi gunnatin tanpa disertai dengan gunnah fatudghamun nun sakinatu sehingga diidghamkan nun sakinah diidghamkan nun sukun wa tanwinu dan juga tanwin biduni gunnatin tanpa disertai dengan gunnah fil harfainil baqiyain pada dua huruf sisa pada dua huruf yang tersisa yaitu min yarmuluna dari kata yarmuluna didugungkan nun sukun dan tanwin tanpa disertai dengan gunnah fil harfainil baqiyaini min yarmulun pada dua huruf yang tersisa dari kata yarmulun ya. yang sudah dibahas itu empat yamnu maka tersisa dua yaitu lam dan ro atau ro dan lam yang tersisa dari kedua huruf tersebut wahuma keduanya adalah lam dan ro lam dan huruf ro yajma'uha qawluka terkumpul dalam ucapanmu rolla ini ya, terkumpul dalam kata rolla Famisalul lam contoh didghamkannya yang sukun atau tanwin ke dalam lam dari sini yang pertama dicontohkan tanwin seperti dalam ayat Al-Baqarah ayat yang kedua, hudal lil muttaqin. Ya. Tanpa disertai dengan guna Demikian pula di Al-Baqarah ayat yang ke-13 Nun sukun ketika berjumpa dengan lam tanpa disertai dengan gunnah walakin la ya'lamun ya, tanpa disertai guna tidak dipanjangkan hudan lil muttaqin ya, ya, jadi tanpa dipanjangkan ya, tanpa dipanjangkan karena panjang untuk guna demikian pula wa mithalur ra contoh betul ra nahwu mir rabbihim Tuhun pun tanpa disertai dengan gunna tanpa dipanjangkan mir rabbihim ini, tanpa dipanjangkan dan juga di ayat yang ke-25 Samaratir rizqo sama tanpa dipanjangkan jadi jangan sampai dipanjangkan karena apa terkadang seseorang mungkin terjebak nada ya sehingga terkadang memanjangkan terutama di lam kalau di rok sulit ya tetapi yang banyak orang terjebak yaitu ketika di lam ya ketika di lam maka jangan dipanjangkan dibuka di Al-Baqarah ayat yang kedua Ma'ruf insyaallah. Sehingga jangan dipanjangkan tadi. Ya, jangan ditahan dan dipanjangkan. Ya, langsung dimasukkan ke dalam lam. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين dalil ya langsung masuk ke dalam tanpa dipanjangkan ya, beda tadi kalau dengan bayati mungkin karena ragu atau kagok ya kadang ditahan di lamnya kemudian di ayat yang ke-13 akhir di situ ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun لا يعلمون ya. jangan terkadang ada yang kagok seperti itu sehingga ditahan lamnya dan di ro di ayat yang ke-26 sebenarnya ya ro tadi di awal juga ada. Di ayat yang kelima juga ada. Iya. Di ayat yang kelima kita baca sebelum ayat yang ke-26. Ulaika ala hudam min rabbihim Tasdid yang pertama karena idgham. Mirrab langsung masuk ke ba. Jangan mirrabihim. Jangan lurus. Atau jangan mirrabihim. Tapi dua-duanya di tasdid. Mirrabihim. Demikian pula di ayat yang ke-26 sama. Wa أما amanu آمنوا فيعلمون أن الحق من ربهم Dan di ayat sebelumnya tanwin dengan ro di ayat yang ke-25. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل sukun bertemu dengan lam dan ra dan juga tanwin bertemu dengan lam dan ra. Wa wajhul idghami biduniha dan sisi idghamnya nun sukun serta tanwin kepada lam dan ra biduniha tanpa disertai dengan gunnah ya ma ya pada nun dan tanwin tanpa disertai dengan gunnah yaitu at-takhfifu Tujuannya adalah takhfif, peringanan, ya untuk meringankan supaya ringan. In fi baqaiha thiqalun. Karena kalau tetapnya adanya gunnah fi baqaiha eh, fi baqai gunnah, kalau seandainya tetap di sana ada gunnah, maka thiqal berat. Ya. Kalau seandainya tetap dipertahankan gunnahnya yang ada pada nun, sukun dan tanwin, ketika berjumpa dengan lam dan ro berat tadi walakin ubay apalagi ro mir mir iya. lebih berat lagi sehingga di sini supaya ringan dalam baca terlebih karena lisanul Arab ya lisan Arab itu mereka lebih menyukai takhfif ringan ya dan enggan dari perkara-perkara yang berat di lisan atau di lidah. Dan Allah SWT lebih tahu tentunya dengan lidah mereka sehingga Allah berikan keringanan pula dari sisi bacaannya. Thumma ashartu ila hukmin min ahkamir ra'i Kemudian kata Al-Jamzuri, aku isyaratkan kepada suatu hukum dari hukum-hukum ra Beliau aku isyaratkan kepada satu hukum dari hukum-hukum yang berkenaan dengan ra. Fakultu sehingga aku katakan thumma karrirannah. Itu adalah isyarat dari sekian dari hukum-hukum ra. Ai harf ra'i yaitu ulangi ulang-ulanglah ya. Karir maknanya ulang ulangi ulang ya ulang-ulang ya ulang-ulanglah huruf ra' Maksudnya apa? Ini ujung lidah ini bergetar, berulang-ulang, naik, naik turun. Ei iya. uhkum bitakririhi mutlakon. Maksudnya adalah hukumi ro dengan takrir dan bergetarnya ujung lidah secara mutlak. Lakin idza shuddida yajibu ikhfa'u takririhi. Akan tetapi apabila ra tersebut ditasydid yajib ikhfa'u takririhi wajib untuk menyembunyikan takrirnya artinya lebih meringankan takrirnya tidak sejelas ketika dia tidak ditasydid ketika ditasydid harus lebih ringan takrirnya artinya jangan sampai bergetar berulang kali ya mirrabbihim umpamanya itu namanya apa jelas tidak takhfif, tidak ikhfa, tidak tersembunyi ya karena dia apa getarkan berulang kali ya antum dengar mir ya berapa kali itu ujung lidah bergetar mir ya tapi apa di ikhfa kan disembunyikan mir rob, ya rob, sebagian ada yang membatasi tidak boleh lebih dari dua getaran ada yang membatasi tidak boleh lebih dari satu tidak boleh dari satu setengah jadi jangan banyak digetarkan ya, karena roh memang apa roh memang secara dasarnya dia relatif bergetar tadi ya. tetapi getarnya yang dapat doro ini jangan dibiarkan jangan diikuti ya. Karena ro memiliki sifat getar yaitu ujung lidahnya bergetar, tidak mungkin diam ketika kita mengucapkan ro. Pasti ada pengulangan ujungnya. Ro apalagi ketika sukun dar ya, apalagi ketika tasjid Maka ketika tasjid itu lebih besar kemungkinan bergetarnya. Oleh karenanya apa? Tahan. Ya. Karena ketika tasjid itu lebih memungkinkan untuk bergetar berulang kali. Tadi mir ya, sehingga supaya tidak bergetar terus diikhfakan difahami itu maksud beliau mengatakan summa karrironna karena identiknya ya ro itu bersifat takrir terlebih apa sangat memancing kepada takrir sangat dominan kepada takrir ketika dia tasdid dan di sini letaknya Ketika nun sukun atau tanwin berjumpa dengan ro maka otomatis ditasdid ro-nya. Sehingga jangan terpancing dengan rilnya. Yang terjatuh ke dalam takrir ro yang berlebihan. Tetapi berikan sifat aslinya saja. Tanpa berlebihan. tanpa lebih dari dua atau bahkan lebih dari tiga ya, jangan oleh karenanya segera ya, segera beralih ke huruf depannya supaya tidak menggetarkan berulang kali ro. Tapi kalau kita tidak segera sana rotir ya, maka untuk menghindari supaya tidak berulang kali bergetarnya ro segera sebutkan depannya sana rotir riz oh ya, agar tidak berulang kali. Nahu contohnya ini yang tanpa ditasydid min furuj furuj ru ru ya. di sana pasti ujung lidah kita ini bergetar tidak bisa diam dalam pengucapan ro tetapi sewajarnya ya bergetarnya ini tidak boleh berlebihan wa huwa bil qasri fin nadhmi lughatan أو وهو بالقصد في النظم لغة في كل حرف آخره حمزة dan ra fi nazmi di dalam nazam di dalam syair bil qasri dengan qasr ya ra di dalam nazam di dalam bait syair ditulis dengan koser koser itu apa apa koser isi maksur apa itu hmm apa siapa ingat apa definisi isi maksur Ingat Dursulullah sudah lewat di sini yang diakhiri dengan alif iya. Di sini apa? Roh antum lihat Diakhiri dengan Alif ya. Warra Tidak u Tidak dengan hamzah ujungnya Tapi dengan alif Itu namanya babil kosri Setiap yang diakhiri dengan alif itu namanya kosar dari sini. Maka ini tu suatu bahasa yang dipakai fi kulli harfin akhiru hamzatun pada setiap huruf yang akhirnya berupa hamzah. Setiap huruf yang akhirnya ada hamzahnya maka boleh diutarakan dengan kosor tanpa disebutkan hamzahnya. Seperti sini, orro, ya, walba, wata, Meskipun berselisih para ulama tentang penulisannya. Ada yang mengatakan memang dengan kosor dari aslinya, ada dengan mad, ya, dengan hamzah. Muhim ketika kita menjumpai suatu kalimat, suatu isim yang diakhiri dengan hamzah, boleh pengucapannya dengan kosor, ya, dengan alif ujungnya, tidak disebutkan hamzahnya. seperti kita wakaf di akhir kalimat ya yang ada hamzahnya maka kita wakaf di atas alif artinya dipanjangkan alifnya dan hamzahnya ditambahkan dengan hentakan saja ya. seperti mayyasha gitu. ditambahkan hamzahnya dengan hentakan saja e, istilahnya e, itu isyarat, isyarat dari همزة طيب من yasha itu ada hentakan sehingga membaca yang tanpa ada hamzah jangan dihentak ini dalam praktek kita di Aisal ya. di jilid pertama itu jangan dihentak ba ta ta jangan kenapa karena itu mengisyaratkan kepada adanya hamzah sukun ya, hentakan itu mengisyaratkan pada hamzah sukun sehingga apa? Di jilid satu dibaca dengan lunak. Ba, ta, ta, dengan ba, ta, ta. Ya. Ada yang membaca seperti itu. Ya. Seperti hentak. Sedangkan wanunu wanunu wan nunu thaqilatu litaukidi nun thaqilah nun yang bertasydid karrironnah ya, di situ ada nun thaqilah nun thaqilah adalah nun yang bertasydid maka fungsinya lid taukidi untuk taukid penekanan untuk memperkuat kemudian apa karrironnah Maksudnya apa? Roh itu ada takrir, tapi apa? Hati-hati, bukan berarti di sini disuruh untuk digetarkan, tidak. Justru karena roh itu dia dominannya takrir, maka hati-hati. Jangan sampai yang menggetarkannya dengan berlebihan. Ya. Jangan sampai memahami ayat ini ya apa? Bait ini perintah untuk mentakrir, untuk mengulang-ulang roh, tetapi justru untuk hati-hati dari mengulang-ulang getaran pada huruf roh. dikarenakan riskanya tadi terjatuh ke dalam getaran Sudah difahami sampai sini Qala al-lamah ad-dabba' dikatakan oleh ad-dabba' wa thani idghamun bi ghairi gunnah wal qismu thani min qismail idghami min qismail karena asalnya min kismaini udah dibuang nunnya jadi min kismain itu musanna ketika didofahkan dibuang nunnya asalnya min kismaini jadi min kismail ghami yang kedua atau macam yang kedua dari dua macam idgham yaitu idghamun linnuni wa tanwini fayudgomani inda kullil qurra'i bi ghairi gunnah idgham yang tanpa gunnah diidghamkan nun sukun dan tanwin ya inda kullil qurra di sisi seluruh para ahli qiraah ya, di sisi seluruh para ahli qiraah diidghamkan nun sukun dan tanwin terhadap lam dan ra bi ghairi gunnah tanpa dengan gunnah وذلك في اللام نحو هدى للمتقين juga walakin la ya'lamun wa fi ra bil qasri lughatun fi kulli harfin akhiru hamzah tadi kadang ra ya, atau isim yang diakhiri dengan hamzah boleh disebutkan tanpa hamzah ra di Hamzah ini di beberapa tempat hilang. Ya. Hilangnya tadi di akhir kata. Ya. Ketika Hamzah ada di akhir kata itu boleh hilang. Ya. Hasna umpamanya. Maksudnya hasna ya. Boleh hasna. Dihilangkan Hamzahnya. Atau apa? Ketika Hamzah itu di tengah maka boleh pula dihilangkan ya. hamzah boleh dihilangkan baik itu ketika di akhir ataupun di tengah ya. di tengah seperti antum biasa apa labas gitu. kalimat labas asalnya jadi labasa ya. labas tohur insyaallah labas ya. itu boleh dihilangkan kalau di tengah. atau Fa'sun ya, Boleh dihilangkan Hamzahnya jadi fas Fas Itu di antara dua kondisi Hamzah yang boleh dihilangkan Di tengah atau di akhir Dan ketika bertemu dengan Allah, Nahwu mir rabbihim Ra'ufur rahim sama tanda dengan guna. wala yakunu illa min kalimatain dan tidaklah berjumpa nun sukun demikian pula tanwin tama lam dan ra melainkan terdiri dari dua kata kan terdiri dari dua kata itu melihat. ya, contoh nun sukun dan tanwin ketika berjumpa dengan lam dan ra pasti apa terpisah ya, dari dua kata di akhir kata nun sukunnya atau tanwinnya kemudian lam dan ra di awal kata berikutnya ولا يكون إلا من كلمتين ويسمى هذا الإضغام الكامل ويسمى هذا atau يسمى هذا dinamakan ini al-idgham al-kamila sebagai idgham kamil sempurna dinamakan ini yaitu bertemunya nun sukun atau tadwin dengan lam dan ra sebagai idgham kamil kenapa idgham kamil karena li dhahabil harfi wa sifati ma'an hilang huruf dan sifat secara bersamaan hilangnya huruf dan sifat secara bersamaan huruf nun dan tanwin serta sifatnya gunnah hilang masuk ke dalam lam dan ro itu disebut idgham kamil sempurna masuk ke dalam lam dan ro seperti sempurnanya itu bi gunnah yang kamil ketika masuk ke dalam mim dan nun ya Sempurna masuk ke dalam mim dan nun disertai dengan benar. Wa fi ba'di nusakhil matni dalam sebagian nusakh ya, cetakan matan yang lainnya disebutkan waramzuhu ralla fa'atqinannah ramzuhu rolla faatkinanna dan rumusnya ya, rumusnya itu ya, tanpa disertai dengan gunnah yaitu di ra dan lam ketika mencoba ram dan ra maka faatkinanna mutkinkanlah kokohkanlah artinya ingatlah Sehingga dari sini kita mengetahui bahwasanya idgham terbagi tiga ya, yang disebut oleh jumhur yang sudah kita sebutkan di awal ya ada idgham naqis bi gunnah kemudian ada idgham kamil bi gunnah dan ada idgham kamil bi ghairi gunnah Tiga Ya idgham bi gunnah dikarenakan sifatnya kalau nakis berarti apa? hilang huruf tetapi tetap sifatnya ada. Ya, yaitu sifat gunnahnya tetap menyertai yaitu ketika nun sukun atau tanwin menghadapi atau berjumpa dengan waw dan ya. ya. Ketika nun sukun atau tanwin berjumpa dengan wau dan ya maka dikatakan atau digolongkan kepada nakis bigunnah idgham bi gunna di dhahabil harfi wa baqi sifat wa baqai sifat dikarenakan hurufnya hilang tetapi sifatnya ada itu gunna dan yang kedua idgham kamil gunna di dhahabil harfi wa sifati ma'an ya, karena huruf dan sifatnya hilang gunnahnya ada pada mim dan nun berikutnya ya ada pada mudgham fihi gunnahnya bukan pada mudgham pada mim dan nun itu kamil Begunnah dan yang ketiga idgham kamil bighairi gunnah atau bila gunnah bighairi gunnah atau bila gunnah sama sempurna tetapi tanpa diiringi dengan gunnah ketika dengan sukun atau tanwin berjumpa dengan lam atau ro jadi ingat tiga pembagian gunnah kemudian alamatuhu cirinya apa ikhwah fil mushaf supaya antum bisa membedakan dari ketiga gunnah ini apa cirinya dalam mushaf kalau antum perhatikan di Al-Qur'an Cirinya kalau idgham nakis gunnah Sudah terlihat di contoh-contohnya di situ. Di halaman 43. dari contoh-contoh tersebut tentu bisa mengambil kesimpulan bahwasanya ciri idghamna kasbi gunnah dalam mushaf nunnya tanpa sukun ya nunnya tanpa sukun kemudian ya atau wawunya tanpa tasydid bigunnah ciri dalam mushaf nunnya tanpa diberikan tanda sukun dan ya-nya serta nya tanpa ditasydid. Adapun tanwin ketika berjumpa dengan wau dan ya nakis bigunnah dalam mushaf maka dengan tatabu'ul harakat tanwinnya apa dengan tatabu'ul harakat harakatnya diulang dua kali tanwin ya diulang dua kali harakatnya baik itu fathah maka akan tertulis dua kali berturut-turut kasroh akan tertulis dua kali berturut-turut Seperti antum lihat di surat Al-Ghasyiyah ayat yang ke-8. Wujuhu yawma idzin na'imah Maka kasrohnya ini tanwin kasrohnya akan ditulis apa dengan tatabbu' dengan berderet tidak bertumpuk itu namanya tatabbu' iya bisa dibedakan dengan ayat kedua wujuhu yawma idzin khashi'ah kalau idhar maka tanwinnya ditulis dengan apa dengan tertib dengan ditumpuk. Tetapi kalau idgham nakis bi gunnah tanwinnya ini ditulis dengan tatabbur geser sedikit. Seperti antum melihat lagi di ayat yang ketujuhnya. Iya. La yusminu wa la yughni min ju'in idzin na'imah ju'i ainnya tanwin kasrahnya di tetap bu, digeserkan karena apa itu bisa diidghamkan ke ayat setelahnya demikian pula wujuhu tanwin bertemu dengan ya, ya. maka domahnya ini ditulis dengan tatabbu ya. dengan berturut-turut demikian pula naimatul lisaiha ditulis dengan berturut-turut dan wau dan uh, wau serta ya-nya tanpa dengan tasydid. Itu ciri di mushaf idgham naqis bi Kemudian ciri idgham kamil bi dalam mushaf pada nun sukun maka nunnya tanpa diberikan tanda sukun nunnya sama tanpa diberikan tanda sukun ya. adapun mim dan nunnya dengan bertasydid mim dan nunnya dengan tasydid dan sama dengan tanwin ya yeah. Ketika tanwin berjumpa dengan mim dan nun, maka tanwin akan ditulis dengan tatabbu' berurutan ya, tidak ditumpuk, kemudian eh, mim dan nunnya dengan bertasydid. Demikian pula idgham kamil bi gunnah sama ya, dengan nakis bi eh, dengan kamil bi gunnah. Idgham kamil bi gunnah sama cirinya di mushaf seperti idgham kamil bi gunnah. Idgham kamil bi ghairi gunnah di mushaf ditulis sama dengan idgham kamil bi gunnah. Artinya apa? Ada tasydidnya di huruf lam dan ra Ada tasydid di huruf lam dan ra وهذا على ما عليه جمهور أهل الأداء عن القراء الأشرة maka ini semua itu nun sukun atau tanwin ketika berjumpa dengan lam dan ra tidak disertai dengan gunnah ma alaihi jumhur ahli ada apa yang ditempuh oleh jumhur kebanyakan ahli ada para pembaca Al-Qur'an an qurra'il asyarah dari an qurra'il asyarati atau dari para qurra yang 10 dari para qurra yang 10 yang 10 bisa untuk lihat di Mulakhas Mufid di halaman 147. Sebagian telah kita lewati. مثل النافي المدني وابن كثير المكي أبو عمر البصري ابن عامر الشامي عاصم الكوفي وابن حمزة الكوفي الكسائي الكوفي بن أبو جعفر المدني, المدني يعقوب البصري serta Kharaf البزار البغدادي Hanya saja disebutkan di sini oleh Ad-Dabba wa rawa idghamaha idghamaha wa rawa idghamahuma ada sebagian mereka yang meriwayatkan dengan idghamnya nun sukun dan tanwin ma pada lam dan ra bigunatin disertai dengan gunnah ada yang meriwayatkan sebagian ya, yang meriwayatkan dengan gunnah ketika sukun dan tanwin berjumpa dengan ra dan lam yaitu li Nafi' wa bi Ja'far wa ibn wa Amr wa Yaqub wa Amir wa Hafs di antaranya dinisbatkan kepada mereka tapi tadi kebanyakan jumhur dari qurra al-asyarah ahli kiroah yang 10 tanpa disertai dengan gunnah Allah taala alam bisawab Thank you.